صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه وبعد Hibar Allah ma'asyiral muslimat wal ummahat arsyadani wa iyyakunna Allah. Pujian dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita semua untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita hari ini memasuki dosa-dosa yang diremehkan kaum wanita yang ke-19. Dosa-dosa yang diremehkan oleh kaum wanita yang ke-19 yaitu berjabat tangan dengan lelaki yang bukan mahramnya. Ibar Allah ma'asyiral muslimin yang kami muliakan. Saat Amru bin As datang kepada Nabi saw. lantas ia berkata kepada beliau. Nabi saw berkata kepadanya, "Ulurkanlah tanganmu karena aku hendak berbaiat kepadamu." Amru bin As ini berkata, "Ya Rasulullah, ulurkanlah tanganmu karena aku ingin berbaiat kepadamu." Maka beliau pun mengulurkan tangan kanannya. Demikianlah bayat yang terjadi antara lelaki berbayat kepada imamnya, lelaki. Dengan cara berjabat tangan. Dan tatkala kaum wanita di zaman Nabi ingin berbayat kepada Nabi Muhammad SAW, mereka menyangka nggak apa-apa seperti juga halnya lelaki kepada lelaki. Mereka juga melakukan hal yang sama. Mereka minta Ya Rasulullah, ulurkanlah tanganmu, kami ingin berbiat kepadamu. Rasulullah menolak. Lalu berkatalah kaum ibu-ibu ini, wahai Rasulullah, kenapa engkau menolak? Kenapa engkau tidak mau berjabat tangan dengan kami? Nabi SAW, sebagaimana disebutkan dalam musnad Imam Ahmad dan sunan At-Tirmidhi dari Umaymah binti Ruqayqah. Apa kata Rasulullah? Inni la usafihun nisa. Sesungguhnya, Aku tidak akan pernah berjabat tangan dengan kaum wanita. Syariat ini bukan hanya berlaku untuk pribadi beliau, tetapi untuk seluruh kaum lelaki sampai hari kiamat dari umat beliau. Innama qawli li mi'ati mara'atin ka qawli limratin wahidah. Apa yang saya katakan ini kepada satu orang wanita berlaku untuk seratus orang wanita. Ma'asyiral muslimat yang kami muliakan. Bunda Aisyah menceritakan, ini hadis dari Imam Bukhari, bahwa dulu Nabi SAW membayar kaum wanita dengan mengungkapkan ayat berikut ini. La yushrik billahi syai'ah. Dalam isi bayat itu mereka tidak boleh mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Tidak boleh mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Isi salah satu bayat. Saat itu kata Bunda Aisyah, tangan Nabi tidak pernah menyentuh tangan seorang wanita pun yang tidak berada dalam kewenangan beliau. Jadi berbaikannya lelaki sedangkan baik itu lebih wajib, lebih penting daripada hanya salam-salaman sehari-harian kan? Itu pun Nabi menolak. Maka dengan ini ibarat Allah yang kami muliakan seluruh ulama al-sunnah wal Jamaah yang ahli-ahli fikihnya sepakat mengatakan keharaman bagi lelaki yang bukan muhram dengan wanita yang bukan muhram berjabatan tangan. Tapi lihat hari ini di kantor-kantor. Lihat hari ini di perusahaan-perusahaan. Lihat hari ini dalam pergaulan sehari-hari. Umat ini telah mencampakkan sunnah yang agung dan mulia ini. Bagi mereka sudah dianggap normal dan biasa berjabatan tangan lelaki dan wanita. Ustaz kan tidak sebagai Allah juga. Doh. Tapak tangannya, tapak tangannya mah. Ini bahasa. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala telah mengharamkan sesuatu dan Rasulnya telah mengharamkan sesuatu. Maka Allah maha tahu bahwa di balik keharaman itu ada kebaikan yang diharapkan. Tapi ketika keharaman itu dilanggar, maka kebaikan itu tidak didapat, kebalikannya terjadi dalam mafsadah. Sentuhan tangan dengan sentuhan tangan lelaki yang tidak muhram dan wanita yang tidak muhramnya. Ini adalah setruman. Ya, yang akan memberikan asar yang buruk dalam waktu jangka waktu yang cukup panjang dan lama. Setidaknya menguruhkan jiwa orang itu, keruh jiwa orang ini. Sekalipun dia berkata, saya tidak syahwat lah salaman dengan dia. Salaman biasa saja. Selama itu diharamkan maka dia haram sampai hari kiamat. Itu adalah mengotorkan jiwa, mengotorkan hati. Satu titik hitam menetes ke hati, ke hati kita. Dan satu titik hitam itu tidak akan pernah dibersihkan oleh Allah kecuali kita taubat nasuh, nasuha. Ustaz, kalau kami nak gaik-gaik kau, Pak Ustaz. Kecik ibu, ibu nak gaik Tapi ibu pada sini Ya, terjawab. Kalau ibu gaik-gaik dan ibu padusi, maka hukumnya sama. Lanjutlah kami anggap anaknya Ustaz. Ah, susuannya ketika bayi dulu. Kalau dia anak anaknya, susuannya ketikonya bayi dulu. Kalau tidak, dia cipu-cipu. Ini ya, maknya. ya. Ada orang-orang tertentu yang punya penyakit secara uh, ininya. Dia malah terangsang melihat yang gak gaik Dan kita untuk mengantisipasi ini maka syariat Islam tidak pernah mengkhususkan ah, ilal gaik-gaik min hunna kan ada kan? Ya. Kecilnya gaik-gaik saja dari mereka. La ba'sa bikum bihinna. Kan enggak ada kan? Tidak ada apa-apa bagi kamu bersentuhan tangan dengan mereka. Enggak ada. Ayatnya la usafihun nisa. Saya tidak mau berjabatan tangan dengan kaum wanita. Ale pedusinyo. Lai, ndak boleh ada. Jangan kan idik leh. Lah mati sebulan nak laki-laki menyentuhnya. Cuba cari lihat tu. Meninggal saja nak nak boleh dikakuk dia laki-laki tu. Selagi ada anak padusinya, aijan suaminya memandikan. Sampai mau itu mana, Bu? Bukan haram ndak. Suami boleh ya. Tapi selagi ada padusinya lebih afdal padusi. Sampai itu mana, Bu? Bagaimana ketika hidup, maka alasan apapun tidak diterima. Mau mak-mak, mau gaik-gaik, segala macamnya. Baik. Demikian satu hukum yang hari ini betul-betul secara merata umat Islam, umat Nabi Muhammad melanggarnya. Khususnya wanita. Lalu bagaimana Ustaz? Nyonyoan tangannya kawak Pak Ustaz. Dia yang menjulurkan tangannya kepada saya. Maka cukup ibu-ibu dalam jilbabnya seperti ini. Kalaupun dia memaksa menyentuh, maka dia sudah menyentuh di balik kain. Ya, kan ada laki-laki yang memang nggak ngerti hukum. Ya, dia memang tidak dengan syahwat, tetapi dia nggak tahu ini ada larangan. Maka dalam jilbab ibu, dengan itu dia anggaplah dia menyentuh. Oh, bakal bian bana nah, mak mah, gitu kan? Ah, disentuhnya itu sudah di atas Kain. Ya, baik. Ya. Taib. La ayyuta'ana ahadukum bimakhitin min hadid khairul lahu min ayyamus samra'atan la tahillah. Artinya Bismillahirrahmanirrahim. Seandainya salah seorang dari kalian ditusuk dengan jarum besi, itu lebih baik baginya daripada menyentuh wanita yang tidak halal baginya. Ulangi lagi, kita dengarkan kembali la ayyuta'ana ahadukum bimakhitin min hadid khairul min ayyamus samra'atan min ayyamus samra'atan la tahilullah artinya ulang lagi nah menyentuh sebenarnya menyentuh ini apakah wanita itu memakai baju atau langsung dengan kulit sama-sama menyentuh. Allah di gabi nyoden. Hah? Eh, di gabi nyoden. Nah, kan tuh? Nanti gabi itu kan harus yang kulit dengan kulit. Bisa eh, antara jari dengan? Iya. iya, Di gabi, di gubi, terserah lah. Mas-mas muda-muda dulu kan yang muda itu? Iya, Mak. Terulang kaji kajilamu. Haram. Mak, Bu, Melihat firman Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nur, surat yang ke-24 ayat 30 dan ayat 31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul lil mu'minina yaghuddu min Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum." Katakan bagi laki-laki yang beriman hendaklah dia menahan pandangan matanya. Sedangkan pandangan mata saja lah ditahan boleh pandang apalagi sentuhan tangan. Bu. Oh, Bu. Ayo mau sebut barusan. Sedangkan sedangkan pandangan mata saja lagi ditahan, apalagi sentuhan tangan. Sebenarnya ini tajam sekali ini ayat. Ayat ini jelas sekali. Sedangkan pandangan mata lelaki disuruh untuk menahan apalagi sentuhan tangan. Maka dengan ini terjawablah pertanyaan. Ustaz, awak baurui Ustaz. Tukang urut itu laki-laki. Awak nyulai pun Ustaz. Hah? Eh, kok banyak bahasa ibu-ibu kok? Ini nama candi ada pun Ustaz. Ah, kan? Terjawab sudah dengan ah, dengan pembahasan ini terjawab. Maka yang kemarin ada pembahasan masalah mm, body shape apa namanya? Spa-spa. Alur-luluran. Enggak boleh, Bu. Kalau mau luluran juga, maka luluranlah dengan dengan diri sendiri, suami sendiri. Itu yang paling baik. Anak perempuan bagaimana? Boleh tidak? Dia orang enggak? Tidak boleh seseorang melihat orang orang lain kan begitu kan? Nah, sedangkan meninggal sewa anak gadiwa yang mandian bapak adabnya. Ha, jelas. Ketika kita sudah jadi mayat, anak gadis kita yang memandikan kita, maka wajib ditutup dengan kain dan anak kita apa tuh memasukkan tangannya ke dalam glove. Ya, sarung tangan, baru dia mencuci bawa apa tuh tubuh kita dengan padahal udah mati kita, apalagi hidup. Maka melihat aurat ibu, melihat eh, aurat anak tetap tidak boleh. Hah? Bekam, nah di sekarang ini sudah ada cara bekam yang sunnah, alhamdulillah, khusus bagi wanita sudah ada baju bekam khusus. Nanti si wanita ini ditanya dulu apa penyakitnya, maka titiknya udah jelas. Ada bajunya khusus untuk yang gula, maka titik yang akan dibekam terlalu ini. Jadi baju itu macam jubah dipakai, hanya bagian itu saja yang bolong. Hanya bagian itu saja yang bolong. Nah, berbekamlah di situ. Ya. Aha. Jadi kalau bagi para pembekam, ada tukang bekam sini? Mana? Ah, sekarang coba kita dari sekarang mulai uh, apa namanya uh, di dijahit jubah khusus atau baju khusus khusus untuk bekam yang ada lubang-lubangnya saja. Taib, dah Ada permasalahan yang lain berkaitan dengan masalah haramnya laki-laki wanita bersentuhan dengan lelaki, berjabatan tangan dan sebagainya. Berjabatan tangan awalnya dulu. Ya, Hal hunaka min soal? Apakah ada yang mau bertanya? Kan? Ngapain? Bersuci. Bersuci. Terus? Gitu. Hah? Hmm, dengan sarung tangan. <clears throat> sarung tangannya harus tebal dari kain yang te yang tebal sehingga kita tidak mampu merasakan apa-apa selain hanya sekedar menyentuh ya istilahnya kalau nyu punya kutil tidak terasa di, ada di, tangan awak baso ada kutil yang awak pacik baik ya tabah bu maksudnya Silakan ada lagi yang mau bertanya jika tidak ada masuk kepada dosa ke-20 yang sering diremehkan wanita. Ibu, yang 19 tadi betul nggak? Sering diremehkan ke wanita nggak? Iya. Ya. Apapun alasannya, agama tidak menerima. Nyuma makwa Pak Ustaz. Nyuma makwa. Kalau lima mak kontan, mamak kontan awak, maka dalam agama nyuma muhram awak. Berjabatan tangan yang mamak kontan masalah Dong. Ibu mau tahu ayat-ayat tentang muhram? Surah An-Nisa ayat 23. Nah, itulah muhramnya ibu-ibu. Di luar itu, maka bukan termasuk muhram ibu. Kadi baca sekali layang tak? Hah? Sekali layang sajalah. Coba lihat surat An-Nisa ayat 23. Biar kita tahu yang mana laki-laki yang tidak boleh kita berjabatan tangan dengannya. An-Nisa itu surat keempat. Ayat 23. A'udzu billahi minasy rajim. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم ۖ وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما اللهم ارحمنا بالقرآن وصدق الله العظيم أرتينيا diharamkan atas kamu berarti inilah muharram kita diharamkan atas kamu. Siapa? Ibu-ibumu. Ibu kamu. Berarti anak laki-laki adalah moh muhram. Kamu gitu. Sekarang kita balik, Bu ya. Kalau ibu berarti anak laki-laki adalah muhram. Boleh berjabatan tangan. Gitu. Lanjut. Anak-anakmu yang perempuan. Anak padusiawa. Anak padusiawa. Anak padusi kandung. Ya. Yang perempuan berarti ayahnya adalah muhramnya. Nah, berarti boleh berjabatan tangan. Ya. Terus saudara-saudaramu yang perempuan. Bagaimana dengan ayah tiri? Oh, jangan capek nang jangan boleh. Tarik dulu baca ke bawah. Ah. Lah. Terus yang ketiga? Saudara-saudara bapakmu yang perempuan. Saudara-saudara bapakmu yang perempuan. Artinya kalau kita apa? Keponakan laki-laki. Ya. Ponakan laki-laki saudara bapakmu yang Acik, aciknya tadi? Saudara bapakmu yang perempuan, ati budewa ete. Ah berarti kau ponakan laki-lakinya. Ya betul ya. Ah berarti ini mohromnya, Ya, baik. Terus saudara-saudara ibumu yang perempuan. Saudara-saudara ibumu yang perempuan. ati Ah tibonya sepupu. Ah, yang laki-laki berarti itu mohrom kita. Saudara ibu. Eh maaf. Keponakan dia tibo tuh. Tapi dari dari pihak dari pihak Indua. Ah ya, oke. Okay. Terus anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki. Anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki. Jadi kalau awak buat gambarnya mau diko tadi kok. Ulang balik Bu dari awal. Iko awak. Awak. Ah, silakan Bu. Diharamkan ya, atas kamu atau mengawini ibu-ibumu. Ini awak kini kau wanita kah? Eh. Ah, yang dimaksud adalah wanita. Ibu berarti bapak, ayah kandung. Ayah kandung. Terus anak-anakmu yang perempuan. Anak perempuan. Ah? Anak kandung PR. Anak kandung PR eh maaf Anak kandung laki-laki. Ya. Anak kandung. Oke. Okay. Terus? saudara saudara yang perempuan. Saudara-saudara perempuan berarti saudara laki-laki. Ah, kemari penyo kah? Kan? Ya nak? Ah? Saudara laki-laki. Abai abang, bayar adia nang kandung, saudara laki-laki kandung. Terus? Saudara-saudara bapak, ini kok ayah kandung kan? Ah, kok ada ada uh, eh, saudaranya. Ah, pokoknya yang laki-laki. Yang laki-laki saudara ayah kandung. Ah, saudara ayah kandung. Ya, atau mama ya? Hah? Maite. Paite. Ah, iya iya. Adil lah. Pokoknya paham. Pak Ete. Alah. Ah Terus ya lain. Sebentar. Ah. Saudara ibu. Ibu-ibu kamarilah payahnya itu. Ah. Saudara laki-laki ibu kandung. Ah, anak ah, mamak ya. Ya, mamak Ah okay, terus anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki. Ini saudara laki-laki kan? Ya. Aku ah, anak-anak pedusinya, berarti anak laki-lakinya kok. Hanya ah, kan punya anak-anak kok. Ah ya. Jadi anak laki-laki dari uh, anak laki-laki dari mereka. anak maunya kok? Ah? Punakan yo. Ah, punakan kandung. Terus, Aleh? Anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan. Ah, kau anak uh, saudara? Anak-anak? Anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan. Saudara perempuan. Berarti yang bersama bersama. Ini saudara perempuan. Nah, anaknya. Ya. Aa tibonya kayak ya? Anak laki-laki dari etek. Dari etek kandung. Hah? Anak laki-laki dari etek kandung. Kau kan etek kandung. Ya. Iko kan etek kau uh, eh, apakah? Ulang balik Ibu. Anak perempuan, anak perempuan uh, ya dari saudara-saudaramu yang perempuan. Iya betul. Ini ini saudara perempuan, ini saudara laki-laki. Ah ini saudara perempuan kan nggak ini nggak usah ditulis sebagai mohrom. Karena kita nggak akan pernah menikah dengan semua perempuan. Jadi nggak usah ditulis. Oleh karena itu yang ditulis adalah yang laki-lakinya. Kalau ini makanya kita tulis saudara laki-laki kandung. Karena ini mohrom, paham? Jadi ini adat kita kosongkan. Dia adalah saudara perempuan kandung kita. Anaknya laki-laki berarti adalah mohrom kita kita tak boleh nikah dengannya. Boleh bersentuhan tangan, boleh salam salaman Terus? Ibu-ibu yang menyusui kamu. Aha, ini dia. Ibu susuan. Ya. Nih. Sekarang berarti kalau ibu susuan berarti anak laki-laki susuan. Anak laki-laki yang awak susukan. Ah, ke bawah tiba ya, Ah, ini anak laki-laki, anak laki-laki susuan. Ah, anak laki-laki susuan bagi si wanita ini, bagi si awak ini, wanita ini adalah muhramnya seumur hidup. Dia persis seperti ibu kandungnya. Terus? Saudara perempuan sepersusuan. Hmm. Saudara seperempuan, kok awak tadi kau berarti saudara laki-laki sepersusuan. Apa yang kemari ke bawah, sejajarkan. Saudara laki-laki sesusuan. Oke. Okay. Saudara laki-laki sesusuan. Terus? Ibu-ibu istrimu atau mertua. Ibu-ibu istrimu atau mertua. Ibu-ibu istri. Berarti suami. Ibunya suami, ayahnya suami. Ah, ayahnya suami. Mana suami? Suami kemana perginya? Ah, sini aja deh uh, ayah suami. Suami muhram nggak? Ah? Ah? Suami muhram? Suami muhram enggak? Suami muhram enggak? Jangan bertele-tele jualah. Kalau nyomohram maka boleh awak nikah jenyo suami duit. Berarti suami bukan moh muhram ayah kandung suami. Ayah kandung suami. Ayah kandung suami. Tidak pakai ayah kandung, suami kandung dah. Ayah kandung suami. Terus siapa lagi? anak laki-laki tiri. Yang kita, yang kita mak, bu, kita sudah berhubungan intim dengan ayahnya. Jadi awak menikah jodudah yang duda tersebut punya anak-anak ya. Lalu ternyata setelah menikah dengan si duda, duda itu berhubungan intim dengan kita. Ya, suami istri lah. Maka anak kandungnya laki-laki menjadi muhram kita seumur hidup. Ya. Hmm? Walau walaupun macam nawak jo jo jo apaannya. Nan anaknya kau lah tetap diharamkan semua hidup. Ya. Jadi kau ayah kandung suami, si kau tadi kau apa tadi bu? Anak tiri laki-laki. Berarti payahnya kemari. Anak tiri laki-laki. Oke, okay, terus terus. Tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu Aha. dan sudah kamu ceraikan, nah. maka tidak berdosa kamu mengawininya. Hmm. Halo, Bu. Kalau seandainya ibu menikah dengan seorang duda yang punya anak, ternyata si duda ini belum sempat bersetubuh dengan ibu. Dengan kita, ya. Kita janda, dia duda dan belum sempat. Anaknya bujang. Si duda ini sudah umur 57 tahun. Ya. Baru saja menikah dia meninggal. Anak bujangnya boleh menikah dengan kita. Kenapa? Karena kita belum sempat berhubungan dengan ayahnya. Ya. Kecuali kalau kamu belum sempat berhubungan dengan ibunya, kan itu ayatnya tadi itu. Nah, kini yang nyanyanya tadi itu awak enam produksi, ya. Terus dan diharamkan bagimu istri-istri anak kandungmu atau menantumu. Yes. Diharamkan bagimu istri-istri anak kandung. Artinya apa? Minantu laki-laki haram. Nyumuh ramawa minantu laki-laki. Kamu apa ini kok? Minantu laki-laki. Menantu laki-laki. Ya, kita tu ya suami daripada anak berusia wak. Kan ya kan? Tapi anak berusia kandung. Ha, kan ada orang kau minantu dan kau padahalnya anak eteknya. Ya segala macamnya gitu kan? Baik. Minantu laki-laki dari anak gadis kandung kita. Apalagi Bu? Dan Lemhim dalam perkawinan dua perempuan yang bersaudara. Ah, ini lain lagi. Be, ini lain lagi nggak boleh menikahi di waktu yang sama dua wanita kakak beradik kandung. Idi je baru ninyo, masih nikah je ninyo, lah dia nyolok nikahi lah. Haram hukumnya. oke? Sekarang ibu-ibu yang kami muliakan, inilah dia. Coba hitung ada berapa? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas. Inilah muhram ibu. Ya, dengan muhram ini ibu boleh berjabatan tangan. Di luar daripada ini seluruhnya adalah haram. Kenapa haram? Karena agama mengatakan haram. Pak mak orang ustaz, aja banyak tanya leh. Ya, jangan banyak tanya orang lain. Kalau dia teragak masuk surga kecil Nabi taat sajalah. Nang kalau angin lubang kuah. Pak Amakum muka yang tangan yang dibasuh segala macamnya, jangan banyak tanya. Karena begitulah syariatnya. Kalau mau masuk surga, jalankan. Anda masuk akal Ustaz, Anda lah. Ya. Untuk orang-orang yang ngeyel begitu, Bu, gitu aja, ya terserah. Kalau nggak mau dengar ya uas. Yo minangkan sekete boya uwas. Baik. Kita kembali kepada kitab kita. Allah marhamna bil Quran. Yup. Tidak muhram. Pokoknya, Ibu, Ibu jangan banyak tanya, Bu. Intinya di luar ini saja berarti sudah bukan muhram kita. Yang mengucapkan salam, kita boleh baca Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya. Namun ibu-ibu kalau wanita memulai dalam syariat kita, coba ibu baca supaya ibu tidak mengatakan ini hal yang diada-ada. Coba kita dengarkan bersama-sama. Silakan Bu. Imam Nawawi rahimahullah mengatakan seperti laki-laki dengan laki-laki. Adapun bila wanita dengan laki-laki, maka menurut Imam Abu Sya'ad al Mutawali, jika wanita itu adalah istrinya atau budak wanitanya atau salah satu mahramnya, maka kedudukan wanita itu baginya seperti memberi salam dengan laki-laki lain. Dengan demikian, masing-masing dianjurkan untuk memulai salam kepada yang lain dan yang diberi salam wajib membalas salamnya. Faham ibu maksudnya kan? kalau itu istri, budak laki budak wanita kita uh, segala macamnya, maka posisi mereka sama dengan laki-laki lain kepada kita. Artinya kepada saya boleh dia mengucapkan assalamualaikum duluan. Kalau dia adalah istri saya, assalamualaikum dah, ya kan? Silahkan. Baik, lanjut. Namun jika wanita itu bukan mahramnya, bila ia cantik yang dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah, maka laki-laki tidak boleh memberi salam kepadanya. Seandainya laki-laki itu telah memberi salam kepadanya, maka si wanita tidak boleh menjawabnya. Begitu pula, wanita tidak boleh memulai salam kepadanya. Jika wanita telah memberi salam, si laki-laki tidak berhak menjawabnya. Jika laki-laki menjawabnya, maka hukumnya makruh. Makruh. Ibu, ini salah satu mazhab. Kalau ibu lihat mazhab yang lain, wanita menjawabnya dengan lirih. Ya, Bukan berarti ibu, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, wai mantik bana wai Pertama, ibu tidak dibenarkan mengucapkan Assalamualaikum kepada lelaki yang bukan mahram. Satu. Yang kedua, ibu sudah baca sendiri ya. Kalau laki-laki mengucapkan salam kepada kita, maka di sini katakan tidak boleh menjawabnya. Kalau dijawab gimana? Makruh. Ya, hukumnya makruh. Kalaupun menjawab dengan suara yang Waalaikumsalam. Gitu. Hmm. Ya, terus <laughs> apalagi orang sekarang, Bu. Eh, <laughs> apa pakai eh pakai. Halo, Waalaikumsalam. Eh, Allah wajawe eh lo le, Ah inilah Ibu, karena kita lama sudah tidak dalam atmosfer Islam yang benar, akhirnya kita sudah terkotorkan oleh akhlak yang yang salah. Lanjut, Bu. Dan jika wanita itu sudah lanjut usia yang tidak dikhawatirkan menimbulkan boleh boleh memberi salam kepada laki-laki dan laki-laki pun boleh menjawab salamnya. Assalamualaikum Yuan. <laughs> Amak-amak lah nak bagi gigi lah yang ucapkan salam. Ya kan? salam, Nek, ke mana Nek? Ah, kah? Kalau kalau begitu dipersilahkan. Ya, lanjut. Hah? ya. Candu ya, Bu. Uya oh, kalau ibu menelpon ke Uya ibu, mungkin ibu kecenyu adik ambo. Ayah ambo. Ibu udah suaranya di ditelepon bu. Bantua kakak beradik aja suruh Umar. Mudo bana di ditelepon. Padahal umurnya hampir satu tahun. Ya bu ya. Tapi beda kalau orang mendengar suara ambo, orang menebak kalau berada cucunya. <laughs> Ya. Lanjut wanita, maka laki-laki boleh memberi salam kepada mereka. Atau bila terdapat kumpulan laki-laki dengan Aha. Kalau wanitanya banyak, laki-laki boleh assalamualaikum, ya. Wanita ketika mendengar itu silakan mereka menjawab yang mana saja mau menjawab Waalaikumsalam. Ya. Tapi kalau seorang-seorang Bu ke hati perginya, Bu. Oh. Iya. Ke hati perginya. Hmm. Terus atau bila terdapat kumpulan laki-laki dengan jumlah banyak lantas memberi salam kepada satu wanita maka ini dibolehkan jika tidak dikhawatirkan menimbulkan fitnah pada semua pihak ya Terus Imam Ahmad Imam Ahmad pernah ditanya tentang hukum memberi salam kepada kaum wanita. Maka ia menjawab, jika wanita itu sudah lanjut usia, maka tidak apa-apa. Jika ia masih muda, maka tidak boleh memintanya agar berbicara. Ulama itu mengatakan, kaum wanita tidak disyariatkan untuk memulai salam kepada kaum laki-laki, karena kaum wanita dilarang menggunakan azan dan iqamah serta membaca Al-Quran dalam salat dengan suara keras mereka melanjutkan. Namun ada penyesuaian bagi mahram wanita tersebut. Maka ia tidak dibolehkan untuk memberi salam. Maka ia, tidak dibolehkan untuk memberi salam kepada laki-laki mahramnya. Iya, kepada udanya, kepada adik laki-lakinya, ya, kepada yang mahramnya, yang yang ini tadi boleh dia. Assalamualaikum. Tidak ada masalah. Oke, ibu-ibu, ya. Kenapa? uh, adabnya kan baca assalamualaikum makanya kalau kita anu uh, masuk rumah itu kan ketok pintu ya kalau seandainya kita lihat laki-laki di dalam ya maka kita tidak usah mengucapkan salam kalau dia memang laki-laki ya langsung saja minta maaf boleh bertanya kunyang manyo nah, kan ya Baik ibu-ibu yang kami muliakan, kita tahu ini bagi orang-orang yang hidup di zaman sekarang dianggap terlalu ekstrim. Terlalu ekstrim. Sama dengan jabatan tangan tadi. Payah mah kironya bagamu kok. Hah? Payah mah kironya bagamu Yang payah itu adalah bagi yang tidak siap untuk melaksanakan Islam secara kafah. Bari, pak, baru payah. Tapi yang berhasrat melaksanakan Islam secara kafah, ketika dia tahu seperti ini, maka dia bersyukur pada Allah. Alhamdulillah, ambo tahu kini. Nah lape lape, Allah pasti mengampunkan dosa-dosanya. Allah pasti akan bersihkan masa lalunya yang tidak baik itu. Silakan, ada yang lain pertanyaan? Kan tidak masalah. Tapi kalau dalam sunnahnya bu, kalau kita lihat dalam anu, uh, Bismillah, ya Bismillah kepada saudaraku atau kepada ustadz mau bertanya satu, ah, numpang tanya cie. Gitu ya. Baik. Ibu Surang. Ibu Surang. Ha, dia lah terbiasa ya. Lah terbiasa. Ya. Kalau sananya ancak ibu pilih yang lebih tua dari ibu, yang lah mak-mak bana. Ha, oh, ustaz, mak kerja kat ustaz gitu kan. Ha. Kami lah bayang kau menunggu empat ustaz sikit. <laughs> ya. Rupanya ustaznya bengal lah ya. Ha? Eh? Tidak terang ada pak. Nah tarik tarik bu. Yang ke-21, ini juga salah. Dan ini saya peringatkan istri saya, jangan coba-coba lagi lakukan ini kepada siapapun laki-laki. Lemah lembut mengecek. Lemah lembut dan memperindah kata-kata saat berbicara dengan lelaki yang bukan mahram. Menjelujuh jantung, eh menjelujuh, ada apa bu? menjelujuh lain lagi Apa namanya kau Bergetar ke jantung orang yang menangannya. Lameh rasanya sandi-sandi tulang. Menangannya mengecek lambui suaranya lai rancak susunan kata-katanya. Enggak, memang iyo. Jadi Bu, ini kalau memang suaranya lembut, semuanya kan bisa dilatih ya Bu ya. Kalau lembut itu pakai kalah untuk muhram kita, pakai kalah untuk sahabat-sahabat wanita kita. Tapi tidak boleh dipakaikan kepada kaum lelaki yang bukan mahram kita? Iya bu, suara saja sudah banyak orang terkena fitnah. Babu. Iya bu. Hah? Deh, apa tanya juga baru lah. Tapi lah baca bu eh. Asal taubat kalau diampuni dia Allah. Ya. Baik. Kita kita dengarkan berikutnya, berlemah lembut dan memperindah kata-kata saat berbicara dengan lelaki yang bukan mahram. Tidak boleh. Jadi bagaimana bicaranya dengan laki-laki? Tolong bahasanya yang perlu saja, ya. Tidak ketus tapi jelas. Ya minta maaf Ustadz sedang, tidak ada. Kan begitu kan? Atau uh, ada perlu apa ya? Ada yang bisa dibantu? Kan jelas Ibu ya, ada yang bisa dibantu? Beda Bu. Oh, Ustadz sedang di kamar mandi. Eh, ada pesan nggak ya? Itu lain lagi tuh Bu. Andai mandi mau malah bantu bini Ustadz ke ya. Kamu itu aja lah. Ya, silakan Ibu-ibu yang kami muliakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nur, surat yang ke-24 ayat 31. Apa firman Allah di sini? Wala yadribna bi arjulihinna liyubdina ma yukhfina min zinatihinna. Artinya Bu baca. Dan janganlah mereka kaki mereka agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Naam, naam. Bu, Bu, Kaum wanita jahiliyah dulu, mereka punya galang-galang di kaki, Bu. Batih orang itu kan ranca-ranca. Sengaja mereka goyang-goyangkan apa tuh berjalan tuh biar uh, tak taranga bahasa nanti ketika laki-laki melihat akan terlihatlah betisnya. Berarti dia menyengaja, kalaupun tidak nampak betisnya, seindah-indahnya tumik ke bawah kau kan nampak putih atau indahnya pudusi Ya, nampak berasiah atau indahnya uh, eh, kulit produksi ke? Itu yang dimaui oleh sebagai wanita jahiliyah. Nah saat hal yang tersembunyi dari perhiasannya, maka itu janganlah disengajakan untuk agar diketahui oleh orang lain. Ini dikiaskan kepada suara. Dikiaskan, dikiaskan kepada suara. Salah satu perhiasan wanita adalah suaranya yang lembut. Salah satu perhiasan wanita adalah suaranya yang lembut. Salah satu perhiasannya. Ibu tahu tak siapa yang yang agak susah untuk berlemah lembut dalam mengecek badannya polisi? Hah? Orang butet. Hah? Maka mereka kalau mengecek itu jarang yang lambu ibu. Oh, ada apa? Kau mau apa? Oh. Lain lagi lagi. Iya. Oleh lagi. <laughs> Ambo bu kedatangan orang mah dulu. Ing masih ingat Syah? Ingat orang yang mana yang datang yang namanya siapa dulu? Islam ya siapa? Nur Islam ya. Saat nelfon dengan saya, dia pakai bahasa Arab. Dia bu, ambo laki-laki normal bu. Mendengar suaranya rasa suka jatuh jantung. Nah, iyo mana bu? Ah kecek mau usah mulu lambung ngecek coba jaga jumbo kan. Rusak hati ya. Mendengar suara saya rusak hati bu. Bosobo aja nyo tinggi. <laughs> Tinggi orangnya. Ya. Ah, untunglah nasib baiknya nak lama dia dia. Padahal Padahalnya mencari tanpa ijrah bu. Indak lu suami dia. Ya. Ha? Aman bu aman. Ambulans di pacik dari rumah tu sama. <laughs> Terus ini ini menandakan bahwa suara memang ada mengandung perhiasan. Suara wanita adalah perhiasan. Ya, terus. Ya. mengatakan, maksudnya adalah hendaknya wanita tidak berbicara dengan laki-laki yang bukan mahramnya dengan kata-kata yang merdu dan mengundang perhatian. Yakni, janganlah wanita berbicara dengan laki-laki bukan mahramnya sebagaimana ia berbicara dengan suaminya. Ya. Jangan. Kalau ibu masih bisa orang lain diandalkan untuk berbicara, maka andalkanlah orang orang lain itu. Orang itu adalah laki-laki. Ambo perlu bertanya juga Ustaz tua. Asia yang bisa ibu andalkan bertanya. Adik laki-laki, suami, anak laki-laki, suruh dia bicara dengan Ustaz itu. Keraskan suara. Nanti ibu yang bisikkan, tanya ke Ustaz, tanya ke Ustaz. Itu lebih bagus daripada ibu yang langsung bicara. Ya? Begitu. Lanjut. Mereka memilih kata-kata yang lembut dan menarik. Ini merupakan perbuatan yang membangkitkan syahwat di dalam laki, dalam hati laki-laki dan mengorbankan mengorbankan hasrat di dalam jiwa mereka terhadap wanita. Jangan ada yang mengira bahwa kecenderungan dua insan yang berbeda jenis, laki-laki dan perempuan, terjadi hanya lantaran pandangan saja. Penciuman dan pendengaran merupakan indera paling kuat yang dapat membangkitkan organ-organ seksual, baik pada laki-laki maupun perempuan tanpa ada perbedaan. Namun pada laki-laki lebih kuat. Lebih iya jelas tuh. Hah? Alah. Saya rasa sampai di sini saja ibu sudah dapat mengambil kesimpulan bahwa tidak pantas bagi wanita-wanita untuk memperindah suaranya di hadapan lelaki yang bukan mahramnya. La yakhda'na minal qaul fayatma'u ya la yakhda'na fil qaul hendaklah kaum wanita jangan melembutkan suaranya dan mengindah-indahkan suaranya fayatma'u alladhina fi qulubihim marad maka orang-orang yang di dalam hati mereka ada penyakit akan tamak kepada dia akan berhasrat kepadanya itu mukasinya kah ya Taib. Yang ke-22 ada pertanyaan di sini? Ada pertanyaan di sini? Ya. Boleh dalam bab menuntut ilmu tidak masalah. Dalam bab menuntut ilmu macam sekarang, ibu bertanya saya kepada saya di depan orang banyak. Saya ngomong sama ibu, ya. Ah, dalam bab pengajian seperti Rasulullah juga lakukan kepada kami ibu. Rasulullah bicara dengan jamaah yang wanita. Jamaah wanita bertanya, Rasul menjawab ya selagi selagi dalam dalam majelis ilmu tapi kalau berdua-dua kalau berdua-dua kalau ambo le ama ibu assalamualaikum waalaikumsalam ya kan ah, ambo le ama ama tapi kalau ambo jo jo mode akhwat-akhwat yang muda-muda ya tunduk asal wajah Ah? indak ka bahagian, nak nak kan mudah disapu tu Ya. Tunduan saya wajah. Ambo kalah paham. Lah ambo yang mengajang kaji mah. Ha? Lawak samu baca kitabnya mah. Jadi lo kau mengecekkan sombong sombongnya jemaah boleh. Padanya bentuk ilmu Jawa. Saatnya dia mengamalkan ilmu dan saya harusnya bangga alhamdulillah murid ambo lagi mengamalkan kaji. Kami itu kan. Yang penting ibu sampai Ah tu lain lagi tu. Lah buang muka ibu tu lain lagi tu. Ambo yang bertanya ke dirimu, ah, salah ambo. Tapi kalau ibu menunduk, itulah adabnya. Ya. Nah, mudah-mudah cak mau gua. Nah, berikut ini juga, ini terakhir 22. Berduaan dengan lelaki bukan mahram. Berduaan. Bukan uh, berduaan dengan lelaki bukan mahram. Maksud berduaan yang dilarang adalah seorang lelaki berdua-duaan dengan seorang wanita yang bukan mahramnya di tempat yang tidak terlihat oleh orang lain. Gitu maksudnya. Berduaan merupakan perbuatan jahiliyah dan termasuk dosa besar. Tapi kalau ibu berduaan dalam artian ia sopir rangkot di depan, ibu di belakang surang. Nah, sementara ibu lalu larang pasar, di rangkot kok. Kok kok lah ikhtilat, kok kok akhirnya risau surang sibuk. Padahal tidak begitu. Ya. Tapi yang dimaksud adalah ketika ibu berdua-duaan dengan lelaki yang tidak ada orang lain yang bisa melihat. Hah? Ya, yang kita ini yang laki-laki, yang wanita, maka itu diharamkan hukumnya bagi wanita. Tapi sekarang wanita-wanita hari ini, apalagi anak-anak kita, anak gadis kita, sudah menganggap itu adalah sebuah style, lifestyle, ya, sudah gaya hidup. Nauzubillah, pasti terjadi perzinahan. Banyak betul perzinahan, Bu. Sekarang di YouTube dimuat berbagai macam hal yang tidak pantas dimuat ibu-ibu jijik kita melihatnya. Anak SMP, anak SMA, bahkan anak MAN, anak senawiyah pun melakukan hal tidak pantas. Dengan bangganya dia uh, eh, disoting oleh kawan-kawannya kemudian disebarkan ke seluruh dunia bisa melihat. Berjilbab pula itu. Tangan laki-laki masih resik ke mahkamah. Mau cari ada duitnya jadi. Tapi beginilah, Bu. Beginilah bentuk diantara kenapa Allah sementara dari awal itu mengharamkan. Jangan sampai berdua-duaan. Karena kan banyak rembesan-rembesan yang kesana kemari. Apalagi memegang media sekarang memang dajjal. Memang dajjal. Bukankah ibu mengetahui tanda-tanda akhir zaman adalah saat corong-corong dajjal sudah masuk ke rumah-rumah muslim Arab. Hah? Iya orang-orang muslim. Bahkan di gurun Sahara sudah ada parabola. Di gurun Sahara, rumah sekadang-sekadang empat tepat tangannya. Ah, di luar para bola, para bola semua kadang di rumah. Nah, Nauzubillah ya Ibu ya, berduaan dengan lelaki yang bukan mahram ini termasuk di antara dosa yang hari ini dianggap remeh oleh kaum wanita. Ya? Ya, dengan sopir. Sebenarnya Ibu kalau bisa, Ibu terapkan gaya uh, gaya mobil-mobil Arab, Bu. Mobil Arab gimana? Dia wanita, tuannya di belakang, sopirnya di depan, jarak antara dia itu sudah terbatasi oleh kaca hitam. Oleh kaca hitam. Jadi sopir nggak bisa melihat kepada tuannya. Sementara tuan dari belakang bebas melihat ke ke depan ke jalan. Kalau ngomong terdengar suara kayak orang ngomong dia no. Kayak ngomong apa itu? E, awak ada rumah apa gamah? Ada rumah awak takkan. e, mengecek terengah gitu kan. Nah, kita pun kalau mau ngomong bisa. Sebenarnya ini lebih aman. Jadi tidak ada interaksi langsung. Kayaknya itu perlu mobil yang sudah di apa namanya? dimodifikasi ya. Ya. Ya. Cuma Ibu sebentar, Bu, sebentar. So, kalau kalau Ibu memang harus juga gitu kan, Ibu di belakang. Tidak boleh kita di depan. Ya. Jangan-jangan sopir yang di belakang, salah lagi itu. <laughs> ya, silakan. ayahnya cari suami saya bingung ayah anak kita cari suami saya orang tua murid dari tadi kayak ngomong nah, orang tua murid ayahnya keluar anaknya nggak mengaji kan jadi ayahnya terpaksa juga di ruangan yang sama di sini di hmm. rumah saya gitu uh. jadi gimana tuh nggak boleh kalau begitu anunya yang nggak diterima nah itu kita melanggar syariat nggak boleh dia harus cari guru laki-laki pula nggak boleh nggak boleh tidak boleh sampaikan dengan baik-baik kepada orang tuanya ya kalau perlu kasih lihat ini Oh iya bagus. Iya, iya. Ya, kalau begitu nggak boleh diperturutkan, dia harus cari guru laki-laki. Ya, sehingga dia bisa temani anaknya di sampingnya. Itu udah ayah yang bagus tuh, alhamdulillah. Tapi bagi kita yang guru ngaji yang perempuan, artinya nggak boleh kalau ayahnya nampingi. Oh. Dah. Baik, kita lanjutkan Ibu. -ibu. Eh, berikut ini adalah dalil-dalil tentang pengharaman berdoa dengan lawan jenis. Yang pertama dari Al-Qur'an langsung. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat yang ke-53. Tolong baca Bu terjemahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Apabila kamu meminta sesuatu keperluan kepada mereka, maka mintalah dari belakang tabir." cara yang demikian itu lebih suci bagimu dan, dan hati mereka. Ya, ya, ya, Ibu. Sekarang ini alhamdulillah sudah ada model-model pintu rumah yang bisa menjulurkan sesuatu. Itu termasuk meminta sesuatu dari belakang tak tabir. Ya, nggak usah pakai buka pintu. Ketika ibu bisa mencigap, maka ketahuan ternyata bukan muhram saya. Maka ibu langsung ngomong, ada perlu apa? saya mau ngantarkan ini. Maka buka saja yang kotaknya yang, yang kecil itu di pintu kita, dia masukkan. Terima kasih. Ya, selesai. Nggak perlu buka pintu. Dia tidak perlu melihat wajah saya, eh, wajah wajah ibu. Ibu juga tidak melihat kepada wajahnya. Pintu kecil yang sebesar ini yang bisa dibuka ya. Nah, silakan dia serahkan sesuatu apa kek gitu kan. Ini lebih aman. Inilah yang maksud dengan ayat ini. Ini ini dibuat di Eropa. Pintu-pintu macam ini dibuat di Arab. Di Arab dibuat yang seperti ini. Di Indonesia masih jarang saya lihat. Kecuali rumah-rumah orang kaya. Rumah-rumah orang kaya yang kokoh rumahnya, baru dia kasih bukaan. Ya, nggak sebesar ini loh bu. Selama masih bisa masuk kepala kan bisa beli cigoknya loh. Setengah ini aja cukup lah. Ya. Terus yang B menghargaimu dalam urusan yang baik. Lanjut, Mujahid mengatakan. mengatakan, wanita tidak boleh berduaan dengan laki. Abdurrahman bin Zaid mengatakan, wanita tidak boleh berduaan maupun bepergian dengan laki-laki yang bukan mahram kecuali bersama mahramnya. Kedua, Kedua, dalil dari as-sunnah Imam Ahmad mengeluarkan dari hadis Jabir bahwa Nabi SAW bersabda Man kana yu'min billah wal yawmil akhir fala yakhluwanna bimra'atin laysa ma'aha dhu mahram fa inna thalithahuma syaitan Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir janganlah sekali-kali ia berduaan dengan seorang wanita yang tidak disertai mahramnya karena sesungguhnya yang ketiganya adalah setan Ya yeah. Maksudnya setan menggoda melalui bisikan dan membangkitkan syahwat mereka berdua. Ubay mengatakan, "Janganlah seorang wanita menawarkan dirinya untuk berdoa dengan seorang laki-laki meskipun hanya sebentar. Tolong hantar wak cik. Tolong hantar wak cik, ke nak tahan buah. Saya ketika masih di Jakarta yang menyebabkan saya akhirnya hijrah dari Jakarta. Saya kan masih muda rancak ketika itu, Bu. Uh -uh. Sedang gagah-gagahnya tuh bu. Badan Atlantis jadi sabui leh. Yo, ndak ganteng tuh kadang tengah tuh. Awak yo sedang kami-kaminya kami ketika tuh bu. Janggui tipih. Pipi ketika tuh masih santuang. Ya, pokoknya senyum awak jatuh jantung orang. Sangkik itu bu. Saya kerja sebagai manajer lagi. Saku tabah. Eh, saya di Jakarta di Pancoran. Istri saya di Aceh. Saya ini bu oleh eh, wanita-wanita satu kantor itu. Pas pulang, Mas, anterin kita dong, numpang dong. Ha? Dia lebih nilai tahu kau. Saya katakan begitu, saya sudah punya istri. Allah kan istrinya jauh katanya kan. Ha? Saya seorang ustad, kan orang juga <laughs> katanya. ya kapun doang apa jauh mah. Ya, minta minta ngajak kita kencan, ngajak ini. Akhirnya saya telepon istri saya, yuk nak tolok dia, dia boleh kodok dia, <laughs> ya kan. Ayo capek lah, buang beliaknya akhirnya saya tinggalkan kerjaan saya di Jakarta, Bu. Alhamdulillah salam Bu. Kalau tidak mungkinlah jadi orang jahit mungkin, Bu. Awal aja jahit jauh pangkahnya dulu. Ya. Alhamdulillah salam Bu. Jadi mau cari lihat kini kok, ada wanita-wanita yang tidak malu-malu menawarkan dirinya. Mana malu-malu, Bu. Bahkan maaf, Ibu. Sangke-sangke itulah memerasukan ujian sebagai seorang lelaki dan sebenarnya. Masuk SMS. Hah? Udah, yuk kita ke tepi pantai yuk. Tasih siapa jago beda-udahnya kawan. Nah, ambo ketika itu di Padang tuh. Bakar mau di Padang. Makanya nak tahan boleh mau bawa rumah buah. Ya, dari Aceh, Umar baru lahir ya saya ya. Nah, inilah anak saya yang pertama yang baru lahir adalah Umar. Alhamdulillah Papa Umar selamat sampai sekarang. Ya. Kalau kini ada orang selera je buat lagu puak. Laga ik lebu jangan janggui. Baiklah ibu-ibu yang kami muliakan, inilah kenapa wanita-wanita dikatakan paling banyak penghuni neraka. Karena sebenarnya yang membukakan pintu syahwat bagi lelaki adalah kaum wanita. Kalau wanita mau mengamalkan adab Islam, laki-laki akan terjaga syahwatnya. Laki-laki akan terjaga syahwatnya. yes ya itu sama ikhtilat telepon ikhtilat dalam dunia maya ha? hai halo sayang apa segala macamnya tasya pajakut tasya we Lepasan sayang lu jujur nak dihurang Lepasan sayang lu jujur ayo laki urang ha, kamu dak taluk punya suami mulai udah juga nak kancak nampaknya kenyonya banyak terjadi perceraian karena bermula dari ikhtilat berdua-duaan kita cukupkan sampai di sini. Mari kita berkunjung dan bersilaturahmi, eh silaturahmi, bertakziah ke rumah Bunda Miss. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kita pahala yang banyak, menggugurkan dosa-dosa kita, dan dapat menguatkan hati uh, keluarga yang ditinggal. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Besok pertemuan kita insya Allah di tempat, di waktu, dan di gelombang yang sama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.